Mudah-mudahan kehadiran kita di majlis ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita tentang sifat-sifat seorang wanita yang salihah. Ini pembahasan yang penting baik untuk kaum laki-laki maupun terutama mereka kaum wanita. Adapun kita kaum laki-laki harus tahu karena kita memiliki istri. Di antara sifat seorang wanita yang salihah tatkala dia sudah memiliki suami adalah mentati suaminya dan hal-hal lain yang berkaitan tentang kehidupan rumah tangga yang menjadi ciri khas seorang wanita yang salihah dan kita sebagai suami mereka butuh mengetahuinya agar kita bisa mengajarkannya ilmu itu kepada mereka atau kita menasihati mereka para istri kita itu agar menjadi seorang istri yang salihah demikian juga kita seorang bapak yang mungkin punya anak putri yang dia itu tanggung jawab kita tanggung jawab bapaknya terutama maka kita pun butuh mengetahui sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang wanita untuk menjadi seorang yang saleh terlebih lagi kaum muslimin Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberitahukan kepada kita wanita itu mayoritas penduduk neraka itu adalah dari kalangan para wanita. Berita ini oleh kaum muslimin bukan merendahkan para wanita atau menyudutkan para wanita atau mencela kaum wanita bukan ini sebuah kenyataan yang Nabi kita alaihissalatu wasalam telah melihatnya ketika beliau ber, berdiri di depan pintu neraka beliau mengatakan kumtu inda babin nar aku berdiri di depan pintu neraka faida ra'aitu akthar ahliha an-nisa' Ketika itu aku melihat mayoritas dari penduduk neraka itu adalah dari kalangan wanita. Ini menunjukkan kondisi yang berbahaya sekali bagi para wanita. Harus tahu bagaimana sikap yang benar agar jangan menjadi bagian dari mayoritas ahli itu. Para wanita-wanita harus mengerti kiat yang Nabi sebutkan agar dia menjadi seorang yang salihah dan terselamatkan dari mayoritas menjadi penghuni neraka. Hadirin yang kami muliakan, mengapa wanita itu menjadi mayoritas penghuni neraka adalah dari kalangan wanita? Ini sebuah pertanyaan. Ini dia. Pertanyaan itu telah ditanyakan kepada Nabi. Mengapa wanita itu sebagai mayoritas penduduk neraka bagian dari mereka? Nabi memberitahukan dikarenakan dua hal. Yang pertama, disebutkan dalam sebuah riwayat yakfurna berbuat kekufuran yang dimaksudkan dengan berbuat kekufuran ini ditanyakan kepada Nabi furna billah apakah para wanita itu banyak yang berbuat kekafiran sehingga mereka menjadi penghuni neraka yang paling banyak? Tidak. Ternyata yang dimaukan oleh Nabi yakfurnal ashir. Banyak di antara wanita yang mengkafiri perbuatan baik dari suami-suami mereka. Apa makna mengkafirinya? Mengingkari. Mengingkari dan tidak menyebutkan kebaikan suaminya. Yang disebutkan adalah kejelekan-kejelekan suaminya. Nabi memberikan contoh Seorang di antara kalian wahai suami Ida ahsanta ila ihdahunna dahran Thumma ra'at minka syai'an Apabila engkau di antara laki-laki yang wahai seorang suami berbuat baik kepada istrinya lama sekali berbuat baik terus terus hari demi hari minggu bulan tahun berganti tahun suami menafkahi suami berbuat baik kepada istrinya sumarat minka satu hari istri itu melihat darimu sebuah kekurangan Kemudian istri mengatakan, aku tidak pernah mendapati kebaikan dari suamiku. Ini, ini bentuk mengkufuri kebaikan suami. Ini, kebaikan suami selama ini tidak terlihat gara-gara satu kesalahan suami. Kamu memang nggak pernah berbuat baik kepadaku. Diucapkan kalimat mutlak seperti itu. Dikarenakan dia mendapati suaminya berbuat salah. Itu sering terucap oleh para wanita. Apakah dia orang yang non muslim atau yang muslimah? Bahkan kadangkala terucap oleh istri-istri kita yang sudah taklim. Ini dia. Kenapa demikian? Karena hadis ini diucapkan oleh Rasul di hadapan para sahabat, sahabat wanita. Peringatan ini ditujukan oleh Rasul kepada para sahabat sahabatnya. Maka hadirin kaum muslimin ini juga harus dicermati kadangkala wanita itu menilai suaminya dengan nilai yang buruk dan seakan-akan suaminya tidak pernah ngasih nafkah, ya, diingatkan jangan kayak gitu. Saya kasih nafkah kamu terus menerus kok cuman kali ini kurang karena memang penghasilannya kurang. Jangan ditiadakan kebaikan suamimu. Oh iya iya iya minta maaf. Hati-hati, kadang kala terucap kalimat itu. Suamiku jahat. Jahat bagaimana? Sudah sekian tahun rumah tangga, engkau baik-baik saja. Kali ini suamimu menggentakmu, membentakmu karena kau berbuat salah. Kemudian kamu merajut, ikut marah dan mengatakan suamiku pemarah, nggak pernah berbuat baik. Ini bahaya. Ini diantara faktor yang menyebabkan kebanyakan wanita menjadi penghuni apa? Neraka. Hadirin yang kami muliakan disebutkan oleh para ulama yang lainnya mengapa mayoritas penduduk neraka itu adalah dari kalangan wanita disebabkan yang pertama ini pembahasan lain dua hal yang pertama diri mereka terdapat sebab-sebab masuk ke dalam neraka misal tidak menutup aurat kita melihat perbandingan wanita yang menutup aurat dengan yang membuka aurat lebih banyak yang membuka aurat yang menutup aurat dengan syar'i kadang sudah pakai jilbab bawahannya celana panjang yang ketat ini kewong kepriwe jane sudah benar-benar pakai jilbab jilbabnya pendek bawahannya kaos yang ketat waduh ini muslimah tapi jahilah, nggak punya ilmu agama. Dari diri mereka terdapat faktor-faktor yang menyebabkan masuk dalam neraka. Di samping itu mereka menjadi sebab orang lain masuk ke dalam neraka. Dengan dia mempertontonkan gemulainya tubuhnya, mempertontonkan auratnya, kaum pria dengan sebab itu melihatnya tergoda dengan sebab itu dia menyebabkan pihak lain terjerumus dalam neraka. Sehingga kaum muslimin banyak faktor yang menyebabkan seorang wanita itu menjadi ahlun nar. Maka pembahasan kita tentang sifat-sifat seorang wanita salihah penting untuk kita mengetahui dan insya Allah akan kita sampaikan nanti disambung dengan istri yang salehah dan adab-adab safar bepergian keluar rumah dari syariat kita yang mengatur kehidupan bagi para wanita muslimah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di antara sifat-sifat seorang wanita yang muslimah adalah yang pertama wanita muslimah tersebut beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat pertama. Seorang yang mukminah. Kita bacakan keterangan para ulama kita Kata beliau, "Fabihada utli'at asyu syurutin." Dengan ini wahai kaum muslimin, kita akan sampaikan beberapa eh, syarat-syarat ciri-ciri seorang wanita yang salihah. Yang pertama, ay al-mar'atul muslimah tu'minu billah. Seorang wanita yang salihah yang muslimah dia adalah seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia seorang wanita yang mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaukan di sini kaum muslimin, tidak mungkin seorang selamat dari azab neraka kecuali dia seorang yang mukmin. Kalau wanita mukminah itu syarat mutlak bertauhid mengesahkan Allah tanpa syirik ittiba' rasul mengikuti rasul dan menjauhi bid'ah ini syarat umum yang harus dipenuhi oleh setiap insan yang menginginkan al-jannah yang dimaukan di sini kaum muslimin adalah kalimat berikutnya. Anda mendengarkan. Apabila seorang wanita yang beriman, yakni dia memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia juga mengikuti rasulnya, itu akan nampak dalam kehidupannya. Tadhar atharul iman alaiha qawlan wa fi'lan wa i'tiqadan. Itu akan nampak dari kehidupan dia, ucapannya, perbuatannya, keyakinannya akan nampak. Nampak dari dia menutup auratnya. Nampak dari dia menundukkan pandangannya. Nampak dari dirinya menggoda kaum pria menjadikan fitnah bagi sebagai kaum pria menjadikan fitnah yang akan menggoda kaum pria dia akan menjaga itu semuanya karena dia seorang wanita yang apa yang mukminah yang salihah akan nampak dari ucapan-ucapan dia perbuatan dia yang mukminah bukan fajiroh sekarang banyak wanita yang dia tidak menutup aurat. Omongannya oh, kotor, pergaulannya bebas, lagi perempuan. Dia keluar rumah tanpa dia menutup auratnya, bahkan tidak berjilbab. Dia memakai minyak wangi yang menggoda kaum pria. Itu hukumnya haram akan kita bacakan nanti insya Allah. Ayu memra'atin wanita mana saja yang dia memakai wangi wanginya dan tercium oleh kaum laki-laki yang ajnabi, yang bukan mahramnya, maka diperintahkan untuk dia mandi junub. Wanita sekarang ini malah berebut berpenampilan prima di depan laki-laki yang bukan mahram. Yang masih remaji, yang masih lajang, mempertontonkan kemolekan dirinya, Bahkan yang sudah punya suami pun tidak mau kalah bertabarruj dengan tabarruj al-jahiliyah, berhias seperti jahiliyah. Molek dengan bibir gincu yang merah menggoda laki-laki lain, berbau wangi, menggoda syahwat laki-laki lain. Ini pemandangan yang kita lihat. Seorang wanita yang mukminah yang salihah akan jauh dari itu semuanya. Sehingga menjadi seorang wanita yang salihah itu jauh beda dengan wanita keumuman yang mayoritas mereka bertabaruj dengan tabaruj al-jahiliyatil ula. Mungkin dia akan dikucilkan, tidak mengapa. Mungkin dia tidak memiliki teman dikarenakan dia menutup auratnya dengan jilbab yang syar'i, tidak mengapa. Karena memang mayoritas wanita akan menghuni neraka. Anti engkau wanita yang mukminah jauhi cara-cara mereka. Bedakan dirimu dengan mereka. Wanita sekarang gaul dengan laki-laki bebas. Engkau jangan. Ini dia. kaum muslimin antara seorang yang mukminah dengan bukan mukminah itu bukan sekedar pengakuan tetapi terdapat bukti nyata dalam perbuatan kehidupannya. Bisa dipahami hadirin? Ya. Wanita sekarang ini kaum muslimin jatuh pada berbagai macam dosa dikarenakan mereka tidak memiliki iman. Adanya pergaulan bebas lagi perempuan kumpul kebo ya melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan berbagai macam ganti pasangan. Hah? Ada yang begini, ada yang begitu. Hamil di luar nikah, hal yang dianggap lumrah di zaman sekarang ini. Ganti pacar, pasangan. Itu na'udzubillah min zalik dikarenakan faktor pertama ini tidak dimiliki oleh wanita itu. Dia tidak memiliki iman. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Seorang wanita yang mukminah atau yang salihah dia sifat yang kedua kita masuk langsung kepada sifat yang kedua almar'atul muslimah tuhafid ala salawatil khams biwudu'iha wa khusyu'iha fi waktiha. Sifat seorang wanita yang muslimah, yang salihah, akan menjaga amalan solat. Amalan ibadah solat, solat itu amalan yang terbesar dalam Islam sebagai rukun iman, eh, rukun Islam yang kedua. Sebagai syiar yang paling nampak. Perbedaan antara muslim dengan kafir adalah ibadah salat. Dia akan menjaganya. Fala tushiluha anis salati syaghilun. Dia akan mengutamakan salat daripada hal-hal yang lain. Dia akan meninggalkan kegiatan duniawinya, kesibukan duniawinya dan tidak ridho seandainya amalan sholat ini terkalahkan oleh kepentingan yang lain. Kalau kita alhamdulillah laki-laki karena memang wajib mendatangi masjid. Tatkala kita mendengarkan azan, kita datang ke masjid. Walhamdulillah itu dimudahkan oleh Allah untuk kita mengamalkannya. Sehingga kita walhamdulillah semoga dilanggengkan nikmat ini bisa sholat tepat waktu di awal waktu. Tapi kalau wanita, sholatnya di rumah. Tepat waktu, kadangkala diundurkan kesibukan ini, kesibukan itu. Alasannya kesibukan anak, alasannya kesibukan dapur, alasannya kesibukan sumur, urusan masak memasak, cuci mencuci, Kadangkala nggak ada kesibukan, tapi memang sengaja sholatnya di akhir waktu. Kadangkala ibu-ibu seperti itu adanya. Sudah menjelang waktu asar baru ribut, ambil air wudhu, sholat tergesa-gesa dikarenakan hampir masuk waktu sholat asar. Seorang wanita yang salihah tidak seperti itu. Kita sebagai suami Ingatkan sholat dahulukan. Karena apa? Kaitannya nanti kalau seandainya engkau haid di waktu engkau belum sholat, itu menjadi sebuah problem tersendiri. Lah nanti, lah nanti, ternyata jam 2 engkau belum sholat gur, datang haid. Permasalahan yang genting. Kenapa engkau tidak tadi sholat sebelum kau haid? hagada kaum muslimin, jangan disepelekan. Ini juga sifat seorang wanita yang salihah. Kemudian sifat yang ketiga. Seorang wanita yang salihah tuhafid alal hijab akan selalu menjaga hijab yang menutupi badannya menutupi wajahnya, dia akan selalu menjaga itu. Akan selalu menjaga itu. Bahkan seorang wanita yang salihah mengimani hijab yang syar'i yang lebar, yang longgar, yang berwarna gelap menutup muka, tangan dan kakinya, dia meyakini itu kemuliaan bagi dia. Dia mensyukuri adanya syariat hijab. Kenapa? Karena dengan wanita disyariatkan berhijab seperti itu, dia tampil sebagai seorang wanita yang salihah, yang mulia, yang dihormati, disegani, Kaum laki-laki tidak mudah untuk menggodanya. Ini seorang wanita salihah. Jauh berbeda dengan mereka-mereka yang bukan salihah. Mem memandang hijab syari yang berwarna hitam-hitam, yang longgar, yang luas. Itu dikatakan apa? Ketinggalan zaman. Itu kuno. Itu tradisi Arab. Itu dicemooh hijab syari. Ribet panas, dicemooh, dianggap wanitanya nggak cantik, boreken, ya mungkin banyak ininya jadi dicemooh habis-habisan. Kenapa? Karena engkau wanita yang bukan salihah. Menganggap hukum Allah wanita wajib berhijab itu sebuah hal yang buruk dan jelek. Na'udzubillah min dzalik. Bagi seorang wanita yang salihah meyakini mengimani bahwa hijab itu adalah kemuliaan bagi mereka. Disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-59 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul li azwajika wa banatika" Katakanlah olehmu wahai Nabi, kepada istri-istrimu wa banatika dan kepada putri-putrimu wa nisa'il mu'minin dan para wanita-wanita kaum mukminin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna hendaknya mereka merendahkan melonggarkan jilbab-jilbab mereka ini dia dan ini kemuliaan bukan pengekangan dari kebebasan, bukan karena ini adalah kebudayaan Arab. Ada orang mengatakan di Arab itu kan padang pasir, hawanya panas, orangnya kan mulus-mulus, cantik-cantik. Sehingga kalau wajahnya dibuka, nanti kena debu pada gosong. Karena itu ditutupi. Kalau di tropis, negara kita tidak seperti itu. Tidak seperti itu ekonomi Itu akal-akalannya manusia. Membikin argumentasi supaya mengesankan jilbab itu adalah produk Arab yang tidak sesuai dengan negara tropis, yakni negeri kita ini. Jilbab itu syariatnya syariat Allah. Disebutkan oleh Allah Azza wa Jal untuk mereka melonggarkan, memanjangkan, jilbabnya guna menutupi seluruh tubuhnya. Asyik Ibn Uthaymin memiliki satu risalah tentang kewajiban memakai cadar. Dan beliau di antara para ulama yang berpendapat wajibnya cadar. Beliau membawakan beberapa dalil dalam risalah tersebut. Di antara dalilnya adalah ayat tadi di atas yang kita bacakan. Jilbab itu menutupi dari atas kepalanya, yudnina menutupi terus sampai ke bawah sehingga lehernya, wajahnya, lehernya, eh, bagian depannya tertutupi, tidak membentuk. Karena wanita itu adalah fitnah. Wanita itu adalah fitnah, yakni menfitnah kaum laki-laki. Sumber yang bisa menyebabkan tergodanya kaum laki-laki. Godaan terbesar bagi kaum laki-laki adalah godaan yang muncul dari para wanita. Nabi kita mengatakan ma taraktu ba'di fitnatan ador 'ala rijali minan nisa. Tidaklah aku tinggalkan sebuah godaan yang lebih berat bagi kaum laki-laki melebihi godaan yang muncul dari para wanita. Karena itu syariat Islam begitu ketat. Dan ini bukan pengekangan sekali lagi. Jangan anti atau kau wanita memberontak. Pak. Kita nggak bebas dengan jilbab kayak gini. Kita nggak bebas untuk men menampilkan kemolekan tubuh. Yang dibuka saja nggak laku-laku. Apalagi sih ditutupi. Justru yang dibuka-buka itu nggak cicipan wow. Sedikit dicicip, dicicip. Ya kalau makanan mah dicicip, uang dicicip bagaimana? Yang ditutupi itu, yang tersembunyi itu, yang orisinil sini loh kaum muslimin. Yang salihah luar dan dalamnya baik karena dia orang yang mukminah. Hakada kaum muslimin. Ya. Sifat yang berikutnya. Ini ada sepuluh, nanti juga ada sepuluh tanda-tanda atau syarat-syarat keluarnya seorang wanita dari rumahnya agar jangan menjadi ahlun nar seorang wanita diatur dalam agama kalau seorang wanita tidak mengikuti aturan agama maka dia termasuk dari bagian mayoritas ahlun nar dari kalangan wanita yang berikutnya yang keempat almaratul muslimah Almar Almar'atu salihah, seorang wanita yang salihah tatkala dia sudah memiliki suami maka dia wajib mentaati suaminya dalam hal-hal yang ma'ruf hal-hal yang baik bukan dalam hal-hal yang maksiat hadirin yang kami muliakan disebutkan dalam pembahasan seorang istri mentati suami itu sebagai bentuk usaha dia untuk masuk surga. Ada seorang wanita yang jengkel sama suaminya. Ngerti jengkel, Pak? Marah-marah sama suaminya yang akhirnya suaminya dibikin takut sama istri dan akhirnya istri menguasai suami maka ketahuilah itu sebab anti masuk dalam nar engkau wanita akan masuk dalam neraka dengan sebab durhaka sama suami Hah? Apakah ada suami takut istri? Hmm? Ada pak, bahkan ada asosiasinya. Asti asosiasi suami takut istri. Mereka ini kaum muslimin, kenapa suami takut kepada istri? Karena istrinya durhaka. Dia mendudukan dirinya di atas suaminya. Ini boleh, Tidak akan bahagia wanita seperti itu. La yuflihu qawmun man wallahum ra'ah tidak akan bahagia satu kaum apabila wanita yang menjadi pemimpinnya. Rumah tangga itu akan rusak, akan berantakan karena dia merubah fitrahnya. Rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi para wanita. Dia ganti karena kedurhakaan dia dan ini sebab masuk dalam neraka. Nabi kita menyatakan dalam hadis yang sahih Adanya dulu seorang wanita yang datang kepada Rasul mengeluhkan tentang suaminya begini begitu. Nabi tidak menerima keluhan tersebut, tetapi Nabi menasihati wanita itu. Unduri maka nikifihi. Lihat, wahai seorang ibu, wahai seorang istri, kedudukanmu di depan suamimu itu seperti apa? Kamu itu istri yang salihah atau kamu ini seorang istri yang buruk? Yang tak sama suami atau yang ingkar kepada perintah suami? Kenapa ya Rasulullah fa innahu jannatuki au naruki? Dikarenakan yang namanya suami itu adalah surgamu atau nerakamu. Surgamu atau neraka Sehingga seorang wanita yang salihah ketika dia sudah memiliki pasangan, memiliki suami, maka dia akan memuliakan suaminya, mentati suaminya dan menjadikan suaminya itu sebagai sarana untuk dia mendapatkan al-jannah Mentati suami bagi seorang istri yang salihah bukan beban. Mencucikan pakaiannya, memasakkan masakannya, yang paling disukai oleh suami makanan apa, dia berusaha untuk menampilkannya. Dia ingin uh, menyenangkan suaminya. Nah, akan datang insyaallah hadis wanita salihah ida ida nadartaha sarratka wa ida amartaha ata'atka Seorang wanita yang salihah, istri yang salihah, apabila suaminya memerintahkan kepada sesuatu, dia akan mentaati. Apabila suaminya melihat istrinya, suaminya akan senang. Akan berpenampilan prima di depan suaminya. Dia akan berdandan sebisa mungkin tampil sebaik-baiknya di hadapan suaminya. Ini istri yang salihah. Berdandan bukan perkara yang haram, Selama itu adalah untuk siapa? Suaminya. Nabi kita alaihi menyatakan ida salat hamsaha seorang wanita apabila dia dua salat lima waktunya wasamat syaraha dan dia puasa bulan Ramadannya wa hafizat farjaha wa ba'laha dia menjaga kemaluannya dan dia mentati suaminya qila laha udkhulil jannah min abwabil jannati samaniyati masyiti. Apabila seorang wanita menjaga salatnya lima waktu, dia puasa Ramadannya, dia menjaga kehormatannya, dia mentaati suaminya, maka akan dikatakan kepada wanita yang seperti itu, masuk langkah ke dalam surga Allah melalui delapan pintu surga mana yang kau maukan silahkan milih. Masya Allah. Ini seorang wanita yang salihah tatkala dia sudah memiliki apa? Suami. Sehingga suaminya merasa betah di rumah. Suaminya rindu dengan rumah. Kalau lagi pergi, lagi kerja, pulang itu terhibur. Melihat istrinya yang berpenampilan baik, senang. Ini dia. Sehingga akan tercipta baiti jannati Rumahku adalah surga aku. Beda dengan wanita yang tidak salihah. Suaminya takut di rumah. Karena kalau pulang mesti domel-omel. Baru mau masuk rumah sudah diomeli. Ya. Ini wanita yang bukan salihah. Makanannya tidak disediakan, bajunya kotor tidak dipikirkan bukan salihah. Akhirnya suaminya takut pulang karena di rumah ada harimau betina yang siap menerkam. Dia takut sama istri. Di luar dia mungkin sebagai pimpinan mandor, petantang petenteng kayak gadut kaca. Begitu ke rumah nyeluntruk. Jago nggak bisa keluruk sama sekali. Kasihan. Suami seperti itu dikarenakan istrinya yang durhaka. Jangan kau jadikan istrimu seperti itu. Karena dia itu adalah ahlun nar. Na'udzubillah min Ya. Sifat yang berikutnya. Yang kelima, al-mar'atul muslimah as-salihah. Seorang wanita muslimah yang salihah tatkala dia memiliki anak dia akan menjaga anak-anaknya dengan mendidik pendidikan yang baik dan menjaga dari kemungkaran-kemungkaran. Dia akan menjadi seorang ibu yang berbuat baik kepada anak-anaknya. Anak itu ekonomi ya muslimin tidak bisa mengambil kebaikan dengan sendirinya. Anak lahir dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Dia tergantung dengan orang tuanya mau dididik menjadi apa orang tuanya. Tentunya ba'dallah. Kita berbicara bukan permasalahan takdir. Kita berbicara masalah sesuatu yang kasat mata. Nabi kita menyatakan, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah فأبواه يهودانه أو ينسرانه أو يمجسانه Setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah, suci, bersih. Maka kedua orang tuanya yang menjadikan dia sebagai Yahudi, kedua orang tuanya yang menjadikan dia sebagai Nasara, atau kedua orang tuanya yang menjadikan dia sebagai majusi.